Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah Ini adalah sesi atau halaqah yang ke-47 Dari pembahasan kitab Fiqhu tarbiyatil abna'i wa ta'ifatun min nasahil atibba uh, eh, tentang fikih pendidikan anak dan beberapa nasihat dari para dokter dalam masalah ini yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Kita lanjutkan para pendengar dan para pemirsa rahimakumullah pada kitab halaman 86 di situ penulis memberikan satu judul wala yukallaful abna'u fawqa taqatihim wala yu'hadu ilaihim amalin la yatahammalunahu. Artinya anak-anak kita ini jangan dibebani dengan satu beban, baik itu beban pekerjaan ataupun bahkan ibadah yang di luar atau di atas kemampuan mereka, di luar batas kemampuan mereka ini jangan ya dan jangan pula kita perintahkan mereka untuk mengerjakan satu pekerjaan yang mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Dalam hal ini para pendengar rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ayat yang terakhir ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu jiwa pun kecuali dengan kemampuannya Artinya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi dalam syariat Islam Allah tidak pernah membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Artinya pasti kita bisa melakukannya dan Allah tidak tidak pernah membebani makhluknya dengan melakukan satu amalan yang di luar batas kemampuan kita sebagai makhluk. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Dhar Al Ghifari radhiyallahu taala anhu ya tentang masalah khadam yaitu para pelayan atau para pembantu atau asisten rumah tangga maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tukallifuhum ma yaglibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum dan janganlah kalian bebani mereka sesuatu yang sekiranya mereka terkalahkan dengan beban tersebut artinya mereka tidak mampu melaksanakannya dan seandainya pun kalian membebani mereka maka bantulah mereka bantulah mereka dan Nabi juga sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha ya tentang waliul amri ya tentang pemimpin yang membebani rakyatnya secara berlebihan atau menyulitkan rakyatnya secara berlebihan maka Nabi pun mendoakan waliul amri atau pemimpin yang seperti ini dengan doa Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi Ya Allah, siapapun orang yang kau berikan kekuasaan ya atas umatku, lalu dia malah mempersulit mereka, maka persulitlah urusannya. Waman waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Dan siapa ya Allah yang kau berikan kekuasaan kepada dirinya untuk menguasai ya umatku, lalu dia berbuat rifq yaitu lemah lembut, berbuat yakni santun maka farfuk bihi lemah lembutlah kepada orang ini ya Allah ini menunjukkan doa ini bahwa seorang pemimpin, seorang yang berkuasa ya atau dalam rumah tangga barangkali eh, dalam rumah tangga yaitu ayah, maka tidak boleh membebani, memberi pekerjaan, menyuruh anak dengan pekerjaan yang si anak ini tidak mampu melakukannya. Jadi anak ini harus diperhatikan. Dan kalau kita lihat juga seperti misalkan dalam hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Abdullah bin Omar ya ketika perang Uhud beliau mau ikut perang minta izin kepada Nabi SAW. Ternyata setelah dicek, ya beliau masih berusia 14 tahun. Maka Nabi tidak mengizinkan ya karena itu masih terlalu kecil. Nah pada tahun depan ya ketika perang yakni Khandak ya atau perang Ahzab, Nabi baru mengizinkannya. Dan ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar sendiri bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah yakni mengecek satu persatu ya orang-orang atau para sahabat yang mau ikut perang Uhud lalu diceklah Abdullah bin Umar yang pada saat itu masih berusia 14 tahun lalu kata Abdullah bin Umar falam yujizni Nabi SAW tidak membolehkan aku ikut perang Uhud. Kemudian kata Abdullah bin Umar, "Thumma aradani yaumal khandaqi wa ana ibnu khamsa asyrata fa'ajazani. Kemudian ya di tahun berikutnya yaitu tahun keempat ya atau menjelang ke kelima hijriah yakni aku ikut lagi untuk mencoba ya ikut perang khandaq atau perang Ahzab dan usiaku pada saat itu 15 tahun maka Nabi pun sallallahu Alaihi Wasallam membolehkanku ya ikut perang Ahzab atau perang khandaq ini. Ya ini menunjukkan bahwa anak-anak kecil tentunya kemampuannya tidak seperti kemampuan orang-orang dewasa. Ya jadi harus dibedakan dan harus kita beri batasan. Kalau kita selaku orang tua ingin memerintahkan dia satu pekerjaan apa saja, baik dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah urusan-urusan duniawiyah. Dan juga ada satu hadis ya, sebagaimana dalam Sunan An-Nasai dengan sanad yang hasan dari Al-Harmaz bin Ziyad radhiyallahu taala anhu dan sahabat ini masih kecil waktu itu. Beliau mengatakan madattu yadi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulamun liyubayani falam yubayani. Artinya satu hari aku pernah menjulurkan tanganku kepada Nabi SAW ya, dengan tujuan untuk uh, supaya beliau membayat aku. Maka beliau pun tidak mau membayat, membayat diriku karena ia masih kecil. Dan juga dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu yang pada saat itu dibawa oleh ibunya yang bernama Zainab bintu Humaid dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Hisham saat itu masih kecil. Lalu ibunya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bayahu ya Rasulullah bayatlah dia ya bayat yaitu mengambil satu perjanjian ya untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul dan seterusnya kepada syariat Islam maka Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda huwa sagir dia masih kecil artinya Nabi tidak mau membayat Eh, sahabat ini ya Abdullah bin Hisham yang masih kecil pada saat itu radhiyallahu taala anhu. Dan kita pun ketika bahkan uh, mengimami salat dan kita tahu di antara jamaah kita ada yang anak kecilnya di situ atau bahkan juga macam-macamnya ada orang tua, ada orang lemah, maka kita tidak boleh memperpanjang dan melama-lamakan salat jamaah kita. Sebagaimana hadis yang sahih yang juga masyhur ya dalam sahih Muslim dan juga sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif" Apabila salah seorang dari kalian mengimami manusia, mengimami orang-orang dalam salat maksudnya maka falyukhaffif, ringankan salatnya. Fa inna fihi musaghira wal kabira wad dha'ifa wal marida. Karena di dalam jamaah itu ya ada mungkin ada anak kecil, ada orang tua, ada orang lemah dan mungkin juga ada orang sakit. Fa in shalla wahdahu falyusalli kaifa Nah, kalau dia salat sendirian, salat munfarid, silahkan salat sebagaimana dia mau ya sepanjang-panjangnya silahkan. Nah, ini semua dalil para pemirsa rahimakumullah bahwa kalau kita ingin membebani dan menyuruh anak-anak kita satu amalan, baik itu pekerjaan berkaitan dengan ibadah urusan akhirat ataupun bahkan dengan urusan dunia, maka kita hendaknya perhatikan betul, tidak boleh membebani mereka terlalu berat karena mereka masih kecil. Demikian, semoga bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya lagi insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.